Kembali kepada Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Siap berhukum dengannya. Meninggalkan berbagai macam sikap asobiyah, tahazub, dan yang lain-lainnya. Dikarenakan at-ta'assub, asabiyah, fanatisme kepada seseorang, fanatisme kepada pemikiran tertentu, atau yang semisalnya merupakan asas syarri wal firqati wal firqati wal fitnah. Itu merupakan asas asas terjadinya semua kejelekan, semua perpecahan dan semua fitnah. Sehingga kembalinya bukan kepada itu semua, kembalinya kepada Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Solusi yang kedua ialah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita betul-betul meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Terkhusus pada fitnah yang terjadi. Ada sebuah fitnah yang muncul, kita harus tahu. Apa perintah Allah pada kasus ini? Kerjakan. Apa larangan-larangan Allah pada kasus ini? Tinggalkan. Itu namanya bertakwa kepada Allah ketika itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan kepada kita tentang efek positif takwa ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj solusi. Jalan keluar yang cepat, yang terbaik dari semua masalahnya, dari semua muskilahnya. Takwa. Nasul Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua perkaranya mudah. Jangan takwa. Diriwayatkan dari Talak bin Habib rahimahullah salah seorang alim dari kalangan tabi'in datang sekelompok orang kepada beliau pada masa pemberontakan Ibnul Ash'ad pemberontakan yang begitu dahsyat pemberontakan yang betul-betul fitnah bagi banyak pihak yang terkena fitnahnya bukan semata-mata orang awam tapi tingkatan ulama-ulama besar. Said Ibn Jubair terkena dan yang lain terkena. Sebagian bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, sebagian menyesal. Mengeluhkan kepada beliau tentang fitnah yang ada ini. Maka Talak ibn Habib rahimahullah menyatakan afsiuha fitnah kuat. Patenkan fitnah ini dengan takwa. Di selalu dalam lafaz yang lain, idfa'uha bittaqwa. Redam, tolak fitnah itu dengan takwa kepada Allah. Kila wa taqwa dikatakan apa takwa yang dimaksud? Maka Talak bin Habib rahimahullah menjelaskan anta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah makhafat ibad tarju thawab Allah mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah mengharapkan pahala Allah. Wa anta turka maksiat Allah ala nur min Allah wa khafat iqabillah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah karena takut akan hukuman Allah. Takwa, laksanakan perintah jauhi larangan. Dan itu per kasus, per fit dalam contoh tadi, kalau Ibn hadis, fitnah yang terjadi fitnah pemberontakan penguasa. Cek, apa perintah Allah terkait dengan penguasa? Jawabannya, jawabannya, asam'u wa ta'ah. Mendengar, mentaati penguasa yang muslim maupun dia balik. Kerjakan itu. Yang namanya takwa ketika itu semua lapisan masyarakat kaum muslimin mendengarkan, mentaati penguasanya dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Apakah dia penguasa yang baik atau penguasa yang zalim? Selama dia masih muslim, taati. Takwa. Baik, apa larangan Allah dalam bab ini? Dilarang memberontak. Ya, yes. Dilarang menghujat pemerintah, dilarang menghinakan pemerintah, dilarang mencaci pemerintah, dilarang membongkar aib pembalas di depan, di depan masa dan yang lain-lain. Tinggalkan itu semua. Jangan memberontak, jangan menghujat, jangan menghinakan, jangan menjatuhkan. Kembali kepada ketaatan kepada pemerintah, sabar menghadapi kebaliman mereka, menasihati mereka dan segala macam. Kalau itu yang kamu kerjakan, maknanya kalau kamu bertakwa dalam kasus tadi, engkau kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah padanya dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan dasar ilmu. Hilang pemberontakan tadi. Otomatis tidak ada pemberontakan semua masyarakatnya akan taat kepada penguasanya. Idfa'uha bitaqwa. Redam dan ketakwaan. Apapun fitnahnya terbang, hilang, padam dengan takwa Allah. Muncul fitnah di sebuah tempat. Apa fitnahnya? Ada pemahaman baru. Ada pemikiran yang aneh. Hmm? Ada pemikiran syubhat-syubhat yang samar. Barakallah itu. Tetap dengan takwa. Atiuha bitakwa, redam dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, laksanakan perintah Allah pada kasus itu, tinggalkan larangan Allah pada kasus itu. Apa perintahnya ketika mendapati fitnah-fitnah semacam ini? Perintahnya pertama, diminta kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya dengan pemahaman salaf. Jangan menggunakan rokyu pribadi, jangan, jangan menggunakan akal, pribadi, jangan ada asobia, jangan ada taklid dan segala macamnya. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan ketika itu. Di antara perintah Allah ialah kembali kepada ahlinya dalam masalah itu. Tas'alu ahla zikri itu la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Ulama yang berkompeten dalam bidangnya. Kalau masalahnya masalah syubhat, masalah fitnah-fitnah syubhat, pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang, tanyakan kepada ulama yang mengerti betul tentang penyimpangan-penyimpangan tadi. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al barakatu ma'asabir. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Rujuk ke mereka. Jangan dipikir sendiri. Tanya kepada para ulama, tanya kepada ulama kibar yang mengerti kasus itu. Bagaimana bimbingannya? Bagaimana bimbingan Allah dan Rasulullah dalam perkara itu? Tunggu mereka. Kita tidak boleh bicara, kita tidak boleh berkomentar, tidak boleh bertindak apapun, menunggu bagaimana keterangan ahli ilmi, keterangan para ulama, keterangan kibar ulama, keterangan ulama yang paham masalah tadi. Begitu mereka memberikan penjelasan, pegang baik-baik. Al-Baratatu ma'akabirikum. Pegang baik-baik. Gunakan sebagai mawkif, sikap yang jelas. Di atas bimbingan Allah dan Rasulnya dengan bimbingan para ulama. Barakallahu Itu namanya takwa kepada Allah di situ. Kerjakan. Ketika yang namanya fitnah dilarang untuk berbicara tanpa ilmu. Jangan bicara tanpa ilmu. Dalam masalah fitnah tidak boleh yang namanya kila wakal, menebarkan isu-isu, dikatakan begini, dikatakan begitu, tinggalkan itu semuanya. Dalam hal itu yang namanya fitnah dilarang untuk ala ajalah terburu-buru, tergesa-gesa, tidak taani. Tinggalkan perangai yang semacam itu. Tinggalkan. Itu namanya bertakwa kepada Allah pada kasus tersebut. Sungguh, kalau semua kaum muslimin kalau semua ahlu sunnah, semua salafiyin bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dalam semua kasus fitnah, redam semuanya. Padam semuanya. Tidak laku yang namanya fitnah. Sebab siap terpimpin dengan pimpinan Allah dan Rasulnya, siap melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya di situ, siap meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya di situ. Bahkan itu solusinya. Sehingga seseorang yang muslim, apalagi seseorang talib ilmu yang menimba ilmu agama Allah yang mengaji, apalagi seseorang yang sudah berkomitmen kembali pada pemahaman salaf. Ketika ada fitnah, itu tidak kemudian pasif. Pasif. Oh, saya nggak mau ikut-ikutan saya nggak mau sibuk dengan fitnah. Itu bukan takwa. Selama kamu hidup, pasti ada fitnah. Selama hayat masih dikandung badan, di sekitar kamu banyak fitnah. Sunnatullah pada haba-habanya. Gak mungkin kamu lari dari fitnah. Gak mungkin kamu kuper kurang perhatian berkata dengan masalah fitnah. Di sekitar kamu. Tiap hari. Tapi yang namanya takwa Allah dalam cara fitnah adalah bagaimana kamu mensikapinya dengan benar. Laksanakan perintah Allah di situ. Tinggalkan larangan Allah di situ. Allah perintahkan kembali kepada Quran dan Sunnah. Laksanakan. Allah perintahkan kembali kepada bimbingan para ulama. Laksanakan Allah memerintahkan untuk kembali pada bidungan para ulama kita yang paham kasus makalah itu. Laksanakan. Hah? Dalam Islam diperintahkan untuk punya maukis yang benar. Di atas bimbingan yang benar. Bikin maukis. Jelas. Dengan bimbingan-bimbingan yang jelas. Islam melarang untuk isu-isu kilawakol, Jangan kilawakol. yang poin yang saya bacakan tadi. Tinggalkan semua tadi. Sudah jelas fitnahnya akan teredam, akan terdeteksi. Oh ini fitnahnya, ini penyimpangan-penyimpangannya, oh ini salah, tinggalkan. Oh ini benar, lanjutkan. Sesuai dengan sunnah, pegangi. Ini penyimpangan, singkirkan. Wah, lempang jalannya dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi wasallam dan bimbingan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la ya. Fitnah itu akan semakin runyam, akan semakin tajam, akan semakin memanas, akan semakin membesar ketika bimbingan-bimbingan tadi dienyahkan. Perintah Allah dan Rasulnya tidak lagi diindahkan. Punya jurus yang namanya E. Hah? Pokok men punya jurus yang namanya asabiyah, fanatisme. Ini guru saya tak pegangi, ini syekh saya tak pegangi. Ini yang pertama kali mengenalkan kepada saya salah ini tak pegangi semata-mata itu. Lupa dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ini akan runyam. Semakin runyam ketika semuanya bicara tanpa ilmu. Yang ini komentar, yang itu komentar, yang ini statement, yang ini statement. Dengan tanpa bimbingan ilmu yang ada. Cara kewajiban. Sekali lagi. Redam fitnah itu dengan takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masing-masing kasus. Dalam masing-masing kasus. Bukan semata-mata laksanakan perintah kerjakan sudah usah sholat perintah itu. Naam, teruskan. Amal soleh teruskan. Maksiat tinggalkan semua hal. Tapi yang dimaksud khusus pada masing-masing kasus tadi. Hendaklah engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah di sini Maka jangan heran ketika para ulama kita dalam nasihat-nasihatnya mesti menggunakan kata-kata takwa. Ittaqullah fi anfusikum اتقوا الله في دعوتكم اتقوا الله في اخوانكم اتقوا الله terus Takwa kamu kepada Allah tentang diri kamu, tentang saudara kamu, tentang dakwahmu, tentang manhajmu, tentang akidah. Maknanya apa ya? Maknanya laksanakan perintah Allah pada contoh-contoh tadi. Tinggalkan larangan Allah pada kasus-kasus tadi. Tertakwa pada masing-masing poin tersebut pada Allah. Tinggalkan asofiyah, tinggalkan hizbiyah, tinggalkan yang namanya taklidul akma, tinggalkan yang namanya jurus pokok men. Nah, semua kembali pada bimbingan yang benar. Semuanya punya sikap yang jelas, sikap maukif yang jelas dengan pimpinan Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman para ulama una, disampaikan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dalam poin-poin. Barakallahu. Itu solusi real langsung Barakallah. Tapi itu ya kawan. Yang namanya manusia itu di dalamnya ada yang namanya hawa nafsu. An-nafsul ammarah Yang namanya manusia di dalamnya itu ada yang namanya su'ul paham. Pemahamannya dangkal, jelek. Apalagi di dalamnya ada su'ul kas niatan-niatan yang jelek, makar-makar yang jahat. Di sekitar manusia itu ada corona usu, sahabat-sahabat teman-teman yang jelek. Ya? di balik alam sana ada makhluk halus, para syaitan, setan-setan jin yang menghembuskan kepada bangsa manusia perkara-perkara kecil. Pengganggunya banyak. Maka jangan sampai Anda beri kesempatan para syaitan untuk bermain. Jangan kasih ruang kepada para syaitan, jin wal ins untuk bermain dalam perkara-perkara semacam ini tutup semua celah-celah tadi dengan bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu Hada wabah. Solusi yang berikutnya. Untuk keluar dari yang namanya fitnah. Barakallahu fikum ta'ala. Luzumul hikmah. Menetapi sikap hikmah dalam menghadapi semua fitnah. Mahiyal hikmah. Apa itu hikmah? Ya? Yang namanya hikmah adalah isabatul haqqi qawlan wa hala. Isabatul haqqi qawlan wa hala. Ma'rifkin walinin wa hilmin wa sabrin wa ta'annin Yang namanya hikmah menetapi, mencocoki kebenaran pada ucapan atau pada kondisi. Disertai dengan sikap yang santun, sikap yang lembut, kesabaran, helm, ta'ani. Ta'ani itu e, memikirkan segala yang nggak terburu-buru. Dipikir masak-masak. luzumul hikmah. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya dan tidak akan tercabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencoreng orang menjelekannya. Yang namanya rifkun itu sama dengan hikmah tadi. Rifqun itu ya ikhwan, linun fi mawdi'ihi wa syiddatun fi mawdi'iha. Lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Itu penjelasan dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu wa arda rahimah. Hakala. Ini penting. Sehingga seorang muslim, terutama seorang talib ilm, terutama seorang sunni salafi, dalam menghadapi semua fitnah itu tenang. Tenang. Tidak ada kepanikan. Tidak ada kehebohan. Tenang. Muncul fitnah. Dipikir ada apa ini? Ada apa ini? Ka'ani selalu memikirkan segala sesuatu dengan pelan-pelan. Tidak terburu-buru Dipandang jauh efek-efek negatif dan positifnya. Penuh pertimbangan yang syar'i. Gak gerasa gerusu. Ada hikmah. Sikap yang bijak. Sikap yang arif. Sikap yang lembut. Tapi di atas kebenaran. Apa itu? Sebuah pemahaman. Pemahaman apa itu? pemahamannya sesuai dengan Alkitab wa sunnah atau tidak. Oh pertentangan, maaf, ini perkara yang menyimpang. Tersamarkan Ustaz. Namanya mustadihatul umur. Mustadihatul umur. Perkara yang samar. Tidak jelas ini. Hak batil, hak batil. Tenang. Jangan panik. Jangan buru-buru, jangan kerasa kursu. yang ta'ani, yang sabar, yang hilim, yang rafiq, rizqun, yang hikmah. Apa langkah kita? Tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada para ulama. Tanyakan kepada ahlul ilmi yang paham betul tentang masalah itu Tanya, apa Ustaz? Ada kasus demikian, demikian, demikian. Tersamar ke atas kami. Ini bagaimana? Tanda. Samar juga begitu Ustaz. Diam. Tanyakan kepada yang lebih alim daripada mereka. Sampai ada kejelasan ilmu dari ahlinya. Dengan dalil Quran, sunnah, dengan keterangan para ulama yang terkemuka ada ternyata ini demikian, demikian, demikian. Ini yang hak, ini yang fabel. Antum jangan terbawa emosi. Prinsip kita jelas. Kembali pada al-haq. Itu namanya hikmah. Isabatul haqi awlan wa hala. Oh yang benar, pegangi. Walaupun bertentangan dengan kita sendiri. Tinggalkan semua kesalahan kita Buang jauh-jauh penyimpangan kita. tahu pasti istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Pegangi yang benar. Al-Haq kamu pegangi. Walaupun ternyata berseberangan dengan orang yang paling kita cintai. Ternyata guru kita gak seperti ini. Nasihati. Tegur dia. Membangkang. Masalah. Ternyata orang yang uh, ternyata orang yang paling kita cintai berseberangan dengan kebenaran. Orang tua kita, kakak kita, semuanya. Pegang yang hak lebih agung dari segala sesuatunya. Orang tua hati, ditegur, dengan terus Jangan sampai melepaskan yang hak ini para keluarga itu. Wah, asobiyah hilang, hizbiyah hilang, Takdul akma hilang, pokok e hilang, pokok men hilang, pokok women hilang. Apa kata istri tadi kan? Women hilang. Semuanya lepas. Yang ada hanya bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita yang kita pegali kita yang sebagai bimbingan hidup, yang kita jalankan, yang berseberangan dengan ini semuanya kita siasati. Mungkin nasihat, mungkin dijauhi, mungkin uh, dilebuti, mungkin ditegasi sesuai dengan kondisinya masing-masing, sesuai dengan al-haq yang ada tadi. Wah, hakim. Jangan jadi asmuni di masa fitnah. Apa itu asmuni? Asal muni. La ilm, la ayat, wala hadis, wala keterangan ulama, wala syait. Hati-hati. Asmuni itu nggak beres. Atau jangan asbun, asal bunyi. Jangan omdu, omong doang. Nah gitu ya. Tapi semua dengan bimbingan yang jelas. Perkaranya perkara yang sangat pelik pada kelompok itu. Sehingga semua kembali pada hal-hal yang wabih. Naam. Tambah sebanyak lagi, Allah. Solusi-solusi yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan al-makhraju minal fitan Pokok dan intinya adalah kembali pada Quran dan Sunnah bersama pemahaman salaful ummah disertai dengan ketakwaan kepada Allah Azza dan selalu berpegangan dengan al-haq. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ada waktu seperempat jam. Monggo. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan. Biar sedikit terbuka awasan, bisa dengan tanya jawab. Semoga mudah-mudah pertanyaannya. Siapa ini kena Fitnah ini? Fitnah apa ini? Syahwat, syubhat, dunia, harta, wanita. Loh, Ketika disebutkan, ketika disebutkan apa sikap kita terhadap orang-orang yang terkena fitnah. Yang dimakan dengan fitnah di sini penyimpangan. Kita kan macam-macam maknanya. Dari siapul kalam nampaknya antum ingin mendapatkan kejelasan bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang terfitnah, yakni terkena pemahaman yang menyimpang, syubhat-syubhat yang menyimpang dan segala macam gitu ya. Nah, ya, ya Sikap yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu al-haq dalam bab tadi. Kaji dengan ayat, wah hadis dengan dengan para ulama kibar tadi. Apa kata para ulama? Bagaimana mereka menjelaskan? Ini yang hak, ini yang batin. Pegangi dulu yang hak. Kamu harus punya bekalnya dulu, punya senjatanya dulu, punya prinsipnya dulu. Baik, sudah. Dari situ akan tahu, oh ini yang menyimpang, ini yang batil. Sikapnya ya kalau ya Allah secara global nasihat itu mesti. Apalagi orang yang terkena fitnah itu dulunya orang yang baik, dulunya orang yang ngaji, dulunya orang yang sama antum. Nah jadi gitu ya, tiba-tiba bergeser nasihat dulu nasihat dengan cara halus, dengan cara baik, nak mempan kasar sedikit, nak mempan tegas sedikit. Sampai pada batas, ada batasnya. Batas lainnya. Menunjukkan dia menentang, membangkang, menolak. Tidak mau lagi mendengarkan yang namanya nasihat. Halal. Selesai tahu jawab antum. Assalamualaikum. Nah. Prinsipnya apa? Hajar. jauh dia. Antum jauhi dia, selamatkan diri antum dan keluarga dari dia. Jangan bersahabat karib dengan dia. Jangan bersahabat karib dengan dia. Wah. Terkait dengan perkara dakwah, tidak mungkin tahun dakwah dengan dia, tidak mungkin nyuruh dia ngajar tempatnya antum, atau tidak mungkin anaknya antum taruh di tempatnya dia. Oh, ini untuk keselamatan prinsip kita, keselamatan manhaj kita, akidah kita. Perkaranya bukan perkara duniawi, perkara prinsip yang korbannya. Dan itu memang bisa satu majelis, dua kali majelis, tiga, tiga kali majelis sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tetapi kalau orang yang terkena fitnah itu orang yang dari dulunya memang orang yang beres. Dari dulunya orang yang menyimpang. Sudah menyimpang kena satu kecil lagi. Hah? Gembuk katanya orang Jawa Timur ya. Hah? Ya sudah kalau demikian, langsung tinggalkan wala karamah. Dulunya seorang tabliri, dulunya seorang ikhwani, sudah begitu terkenal lagi fitnah-fitnah yang ada sekarang ini. Ya sudah, kebian kayak gitu, tidak dawa marah. Masalah. Barakallahu Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hmm. Apakah diperbolehkan seseorang atau lembaga bermanhaj netral? Hmm. Dalam kurung tidak ikut Ustadz Lukman, tidak ikut Dulkarnain. Sebagaimana manhajnya Pondok Ibnu Taimiyah Sumpio. Masa betul begitu dia? Saya mau tanya dulu, betul begitu manhajnya? Iya. Masya Allah. Itu namanya orang yang tidak tahu manhaj. Yang namanya manhaj itu bukan lukman Ba'abdu, bukan Dulkornen. Yang namanya manhaj itu Quran dan Sunnah dengan pemahaman salah. Ini namanya prinsip manhaj orang yang paham manhaj. Paham ya? Terlalu picik Manhaj itu perkara mulia, perkara besar. Metodologi dalam beragama. Tidak disangkut tautkan dengan fulan dan Allah. Itu yang pertama ya Pak. Nah itu. Hal kalau nah, ya, terlalu kecil dan kecil langsung ini. Hah? Kami netral manhajnya. Maksudnya gimana Pak? La ini, la itu. Masya Allah. Mestinya kan manhaj kami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf yang menyepakati ahlan wa sahla yang bertentangan afwan ma'asalama. Kan jelas. Ya Pak ya? Nah, yang kedua. Yang jadi masalah bukan masalah nama Luqman Sa'aduh dan nama Qornen. Yang jadi masalah adalah apa yang dibawa oleh Luqman Sa'aduh dan yang dibawa oleh Qornen. Nah itu sekedar contoh. Di belakang mereka masing-masing banyak orang. Nah gitu ya. Di sini perlu mengkaji dengan tanpa ada asobiyah, dengan tanpa ada hizbiyah, dengan tanpa ada kafirul ahmad, bersih. Quran, sunnah dengan pemahaman salaful um. Barakallahu fikum. Terus gimana ya, Pak? <laughs> Eh? Mereka mengatakan, dua-duanya menyatakan kembali pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ya, pengakuannya sama begitu. Dua-duanya menyatakan dakwahnya dakwah salafiyah. Ya, semuanya mengatakan begitu. Nah gitu ya? Ya. Nah, ya. Terus gimana setelah itu ya? Hah? <laughs> Eh? Terus gimana ya setelah itu Hmm. Barakallah itu. Itu diketahui dari kondisi real dakwahnya. Langsung pada apa namanya kondisi langsung dakwah di lapangan. Siapa yang betul-betul di atas Quran dan Sunnah, siapa yang mulai bergeser keadaan dakwahnya. Barakallah itu. Loh, kok dia macam ya, Eh? Kok dia aja ini? Ah, ah. Allah musta'an. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Siapakah dalam perkara dakwahnya yang kemudian kembali dan berpegangan dengan orang-orang yang ditahdir oleh para ulama? Diam Ini masih masih ini masih diorangin ya, mas. Siapa? Kok diam saya sih? Siapa yang dalam dakwahnya masih ta'awun ta'awi dengan Abdul Hadi al-Umairi? Siapa dia? Sudah ditahzir dengan resmi oleh Al-Syekh Rabi bin Hadi. Tegas belum menyatakan la tastabdiluh. Jangan kamu terima orang ini. Liannahu yu'ayyidul mukhalifin liman hadis salaf. Dia membela orang-orang yang menyelisih manhaj salaf. Perang wadah, rekamannya resmi. Yang tahu sama dia siapa? Kok diem dia sekarang? Loh. Jangan dia, Jangan dia. Iya. Jangan taklid. Semua menggunakan bimbingan yang jelas. Siapa? Diam saja. Hah? Siapa ya, Pak? Yang keras. <laughs> Barakallahu fikum. Dengan siapa yang bersama dengan orang-orang Yaman terkait dengan wasiqah itu? Coba diam saja. Siapa yang membela Muhammad al-Imam yang bersama dengan Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya itu? Coba ya, diam saja Loh, diam. Yang mereka-mereka ini. Yang mereka-mereka ini. Ini contoh-contoh real dalam perkara da'awiyah pada Allah. Sayang itu. Kok diem saja ini? Ah, Allah mista Yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Tidak lepas dari yang namanya alpa. Tapi yang kita minta dakwah yang lebih bersih. Dakwah yang lebih sofiyah, nafiyah. Lepas dari itu semuanya. Ya. Bukan asofiyah. Bukan taklidul ahma. para Dari dua orang ini tentu yang lebih bersih adalah yang bersama dengan Luqman Ta'antu. Hafizahullah Ta'ala ra'ah. Barakallah. Wah, mantum kan memang sama beliau gitu. Lah, kita berbicara ini bukan karena siapa-siapa. Kita dididik dari zaman dahulu kala untuk senantiasa di atas al-haq tidak asofiyah. Saya mau tanya sama antum. Panglima Laskar Jihad Jafar Umar Talib menyimpang atau lurus? Kurang kenceng. Kenapa kau kenceng? Ah, jangan-jangan antum baru kenal siapa dia. Hah? Jangan-jangan antum gak punya hubungan emosional dengan dia. Jangan-jangan, jangan-jangan. ya apa ya? Kau mengatakan menyimpang. Walaupun guru sendiri, belajar lima tahun di depan dia. Al-haq, ahku dapat lebih hak untuk diikuti. La asobiyah, wala takut akma, wala men, wala irasi. Hujjah yang kita pegang. Itu terapkan baik-baik. Paham sama ya? Al-haq a'zam min kulli syait. Al-haq itu lebih besar, lebih agung dari segala sesuatu. Barakallah. Ayam tuh. Nah, sehingga tolong jangan netral. Manhajnya itu yang tegas di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ayam tuh. Ayam. Kalau ternyata yang hak itu bersama dengan Zulkarnain seandainya bersama dengan dia, dan sesungguhnya nggak usah nyebut nama dia bersama dengannya lebih lebih gabir daripada dia kan begitu. Hah? Tapi dalam kasus ini al-haq itu bersama dengan Luqman Ta'ajuk. Hafizahullah Ta'ala warahmat. Barakallahu Bersama dengan dia. Dan kita semuanya bertawun syar'i. Bersama dengan ahlul haq. Bersama dengan bersama sama dengan kai al-haq. La asabiyah, wala hizbiyah, wala tak'a'ba, wala Dan terus berusaha semoga di atas sunnah. Semoga di atas sunnah. Kalau seandainya siapapun, siapapun yang menyimpang dari sunnah Rasul akan ditinggalkan barakallahu. La fulan la Allah. Siapapun. Itu prinsipnya ahli sunnah barakallahu. Naam. Wallahu ta'ala alam nisawab. Jam 8 Pak. Saya Jangan. ini pertanyaannya langsung anu ya tegas-tegas gini ya terus teleponnya ya kan jawab kan jawab wah kenceng banget ya antum ya dibolehkan taklim bersama Ustadz Suwaji dan Ustadz Syafuddin Zuhri karena keduanya ngisi di tempat ini, di tempat kami ini Ustadz Suwaji di Masjid Istiqomah, Ustadz Syafuddin di Masjid apa, Hamud Hah? Jamud atau Hamud? Hamud, Masya Allah apa nasihat Ustadz untuk sebagian ikhwah yang masih mengundang Ustadz Syafuddin Zuhri dan satu suaci untuk taklim itu di masya Allah. Nah itu. Jadi selama ini yang diupayakan dan dilakukan oleh para asatidzah gimana ya? Berlalu begitu saja. Hmm? Mestinya antum bersyukur ya, banyak kasus dan permasalahan di tempat antum dan sekitarnya ini yang langsung turun tangan, turun kaki itu Fata asal kita langsung langsung ya baik yang kesini Al-Ustaz Muhammad Umar Sayyid tiap bulan juga sering kemari Salukman Fa'abdu Fat Komar Su'aiti dan yang lain-lainnya terutama Ustaz Muhammad Umar Sayyid Habibullah yang langsung terjun menangani topnya antum ini dari mulai apa namanya terlihat sindiran-sindiran Berapa berapa tahun itu? Atau nggak pernah sadari? Nah, kemudian lebih tegas sedikit. Sampai pada puncaknya beliau tumpahkan unek-unek beliau di hadapan antum sekalian. Terutama dari tangan para akadirahnya, para kaidainya. Langsung, ya ya. Sudah itu terekam. Sudah itu. Sudah langsung akhirnya beliau pada puncaknya keluar kata-kata tahlil dicabut. di kafe bagian Nah gitu ya. Jadi lalu bawa kemana? Angin lalu. Angin lalu. Allahul Musta'an. Maha Jaba ya Itu sudah upaya yang begitu luar biasa. Bukan sehari dua hari. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sabarnya para ustaz. Sampai para puncaknya nggak mungkin lagi lepas. Ya wis, lepas. Ada apa kok diabot-aboti itu? Terlalu banyak yang lainnya yang masih di atas manhaj yang sahih insya Allah. Yang masih istiqamah di atas sunnah insya Allah. Terkait dengan talaki ilmu, menerima ilmu. Harus jelas orangnya. Jelas di atas sunnah. Di atas manhaj yang lurus. itu. Jangan mengambil ilmu dari maktunin yang terfitnah. Tadi itu atau masyhurin yang banyak syubhatnya walaupun belum difonis sebagai ahli bid'ah. Ingat kata-kata ini. Walaupun belum difonis sebagai ahli bid'ah. yang salaf itu banyak ragam. Mereka langsung berbicara terkait dengan ahli bid'ahnya. Mereka juga bicara terkait dengan al-maftun. Juga berbicara dengan, terkait dengan ahli syubah bahkan satu syubhat langsung mereka sikapi Sehingga tidak harus ada uh, apa namanya? langsung ada fonis ahli fitnah, baru kau bersikap. Lah. kerja sudah banyak fitnah pada dia, banyak syubhat pada dia, banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang pada dia, langsung tinggalkan. Barakallahu Walaupun belum difonis sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kita nggak mengatakan mereka-mereka ini ahli bid'ah tidak. Enggak berani kita mengatakan demikian. Sampai ada para ulama kita yang menyatakan demikian. Semoga tidak ada. Semoga mereka semuanya kembali ke jalur yang benar. Semoga mereka semuanya infak dan sadar. Barakallahu itu <clears throat> ya Mas? Sampun. Sampun. Sudah? Hah? Sudah belum? Waduh. Ini pertanyaan serem-serem nih. pertanyaan orang yang punya hubungan emosional berarti ini. <laughs> Saya sekarang sor. Baik. Prinsip ahlu sunnah. Di samping poin-poin tadi. Dalam perkara dakwah itu punya prinsip tamayus. Prinsip tamayus. Betul-betul bersih. Quran sunnah dengan pemahaman salaf bersih. Terbedakan dari hizbiyah-hizbiyah yang ada. Prinsip dakwah salafiyah itu tidak gaduh-gaduh. Tidak mungkin disatukan antara syubhat dengan pemahaman yang benar. Tidak mungkin disatukan antara sunnah dengan penyimpangan. Harus yang lurus, yang sunnah saja. Yang lain-lainnya tidak boleh ada pada dakwah salafiyah. Itu namanya tamayus. Itu yang pertama ketika mendapati tadi itu. Tadi itu sudah saya jawab dengan dengan pertanyaan pertama tadi itu. Langkah pertama kita terkait dengan orang-orang yang dulunya bersama dengan kita, perjuangan dengan kita, tahun bersama dengan kita, mengalami pergeseran tadi itu nasihati. Tentu yang paling pertama bertanggung jawab penasihatnya di sini. Kali itu yang langsung tahu di sini yang menasihati. Apa yang di sekitar sini? Tanya kepada uh, para dadidah yang di sekitar sini untuk menasihati. Ada untuk menasihati. Sampai kapan? Bukan kayak mati, Pak. Ada batasnya. Disebutkan oleh Syekh al allama Syekh Ubaidah Jabiri Hafizullah taala wa ra'ah, batasannya itu ialah al-inad. Ketika Anda menasihati seseorang dengan cara yang baik, dua kemungkinan. Nerima atau nolak. Nerima alhamdulillah selesai. Yang kedua menolak lihat orangnya ini. Menolaknya karena apa? Menolaknya karena masih samar pada dia. Ada yang kabur-kabur pada dia. Tapi dia masih punya kecintaan kepada ahli sunnah. Suka dengan dakwah dia Yang ini sabari. Terus nasihat. Sampai hilang kabur-kaburnya itu. Setelah itu, dua kemungkinan lagi. Menerima, Alhamdulillah. Atau nolak. Cek. Kenapa kau nolak? Ternyata penolakannya itu bukan karena ada yang kabur-kabur, tapi karena mu'anid. Ini batas akhirnya, kata Syekh Ubed. Mu'anid sudah menentang, sudah membangkang, tutup kuping. Tidak boleh lagi benar sama siapa. Dikasih keterangan Al-Quran, hadis. Nah, Dikaji keterangan para ulama. Tidak, tidak mengisahkan saya untuk itu. Dikaji keterangan, nah, itu kan bukan nabi. Nah, itu kan bukan wahyu. Oh, Membantah menolak. Ini batas akhir. Oh, dia bukan roti. Ternyata dia batu. Batu. Dia dibuang di kali, Pak. Nah, saya gitu kan, masalah, mas. Kan gitu, Pak. Masalah. Jadi mengantum tidak mungkin lagi bertawun dengan saya. Maaf. Tolong jangan ganggu kami, biarkan kami dengan dakwah kami, antum terserah. Hah? Urusannya antum. Terkait dengan bab muamalahnya, dua keadaan. Ada muamalah khusus dengan makna menjadikan dia sebagai sahabat karib, teman dekat. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Apa yang kedua? Keadaan yang kedua, bermuamalah umum dengan dia. kelas itu. Ketemu dia, nah mungkin kan, a, ah, a, ah, a, ah, gitu. Nah, banyak orang lagi. Assalamualaikum. Salam. Lewat. Sekedar tegur biasa. Tidak ada majlis, Tidak ada tengah cengengit Tidak ada tahun, dakwah, dan yang lain-lainnya. Itu namanya muamalah umum. Satu sisi kita hajar Waikot ya. Sisi yang lain tidak mungkin dihajar. Ya wis, salam. Nah, pas ketemu, Assalamualaikum. Salam. Lewat. Sudah. Barakallahu Ada muamalah umum, labas. Tapi tidak dijadikan sebagai sahabat karib atau orang yang bertahun dalam cara dakwah dan semisalnya. Musahabah khusus tidak, muamalah umum iya. Dan hanya dengan mereka dengan semua lapisan masyarakat yang ada ini, terutama mereka-mereka yang keluar dari jalur, entah dikatakan sufiahnya atau yang lain-lainnya, ketika persahabatan khusus tidak. Muamalah umum, iya, itulah langkah dakwah kita kepada masyarakat. Ketemu orang tegur siapa? apalagi masyarakat awam. Assalamualaikum, salam, ya Pak, Alhamdulillah, lewat. Tapi tidak dijadikan sebagai sahabat karib tidak dijadikan pengurus dalam perkara dakwah, nggak tahu dalam perkara dakwah. Lain pembahasan. Paham lagi? Nah, jadi upayakan dulu. Walaupun dulu seperjuangan dalam membangun maaf. Orang tua ada. Ini Ustaz. Teman akrab saya Ustaz. Karena akal semantum itulah antum betul-betul punya kewajiban untuk menegur dia. Dari bahasa kawan, hati hati batasannya Pak? Ketika sudah sampai dengan teman rentang. Aduh, repot antum ternyata ya. Jadi gimana lagi, saya sudah berusaha menasihati antum. Tetap aja antum seperti ini. Ya sudah, masalah. Kita ber, kita berjumpa, bersatu bersama karena Allah. Kita juga berpisah karena Allah. Sudah. Jadi ibaratnya orang lepas tuh abot, Pak. Aduh, gimana ini? ya Dia meronta-ronta. Di kehidupan. Meronta-ronta. Kepengen lepas. Kepengen lepas. Ya Allah. Gimana lagi? Antum tak pegani, tidak bisa ya. Hah? Antum minta yang nyemplung jurang seperti itu. Masalah. Kita bersama-sama karena Allah. Kita berbisirja karena Allah. Paham ya? Di situ tidak ada asobiyah, wala hizbiyah, wala tawasih Disitulah itu diuji untuk berpegangan dengan hak itu lebih agung, lebih mulia dari segala sesuatu. Biasakan itu. Insya Allah ke depan lebih mudah dalam mengambil sikap Allah. Allah ta'ala alam bisawab. Ala humikum kebablasan bermacam. Semoga bermanfaat dan semoga yang ada adalah persatuan atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf dan semoga tidak ada lagi fitnah-fitnah yang ada semua kembali pada pimpinan yang benar dan kembali pada seluruh yang benar. Amin.